Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah haula quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Para jamaah rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Kita masih dalam pembicaraan al asluthani pokok yang kedua dari enam prinsip yang beliau bawakan dalam kitab ini yaitu at-tariqu wahidun bahwa jalan itu hanya satu Maksudnya setelah beliau menjelaskan tentang tauhid sebagai kewajiban terbesar seorang hamba yaitu totalitas memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah bahwa jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu itu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan jalan ini jalan yang mencukupi segala kebutuhan kita dan Allah sifatkan dengan sempurna. Sempurna dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala yang apabila Allah tegaskan, apabila Allah yang menegaskan maka tidak lagi ada kekurangannya, tidak lagi ada kritikan-kritikannya benar-benar telah sempurna total. Karena apa yang Allah katakan adalah cerminan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah Al-Hakim. Yang semuanya menjadikan syariat ini pun merupakan cerminan daripada ilmu Allah dan keadilan serta hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kesempurnaan syarat ajaran Islam, maka tidak lagi membutuhkan kepada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Oleh karena itulah para ulama sangat keras terhadap berbagai macam bid'ah. Sebagaimana kita telah nukilkan perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sebagaimana pula dikatakan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala ketika belum menjelaskan tentang prinsip-prinsip sunnah beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fiddin. Imam Ahmad mengatakan pokok sunnah bagi kami adalah atamasuk bima ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang menjadi jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wal iqtida dan meniti jalan mereka mengikuti mereka watar tarkil serta meninggalkan bid'ah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun semua bid'ah sesat watar tarkul husumat demikian pula meninggalkan perdebatan dalam agama wal julus ma'as habil ahwa dan meninggalkan duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa ini bermajelis dengan ahlul ahwa demikian pula wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fiddin meninggalkan perdebatan jidal dalam perkara agama ikhwati billah perkataan yang semisal dari perkataan para salaf kita sangat banyak. Seperti diantaranya pula ketika Imam Malik rahimallahu taala beliau menjelaskan tentang kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya jalan yang mencukupi bagi setiap kita yang menginginkan keridhaan Allah taala. Beliau mengatakan tada'a fil islami bid'atan fayarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah lianna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam Adina. barang siapa membuat bid'ah dalam Islam lalu dia pandang bid'ahnya itu baik maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khianat terhadap risalah Allah Taala. Karena Allah telah mengatakan al Yoma akmatu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa nikmati alaikum dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dan aku ridha Islam menjadi agama kalian seorang mukmin yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dengan Islam dan tidak membutuhkan lagi yang lainnya. Maka kata Imam Malik, malam yakun yauma idin dinan fala ya-, fala yakunal yauma dina. Apa yang pada hari diturunkannya ayat ini bukan agama, hari ini bukan agama. Agama adalah apa yang telah diajarkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah diajarkan nabi nya dalam sunnah beliau. Oleh karena itulah Imam Syafi'i juga di antara perkataan beliau yang menunjukkan kerasnya terhadap ahlul bid'ah hukmi fi ashabil kalam ayut rabu bil jarid hukumanku kepada ahlul kalam orang-orang filsafat yang tenggelam dalam bid'ah, bid'ah filsafat adalah mereka dipukul dengan jarit dengan pelepah korma. Dan mereka wayuh malu alal ibil. Dan mereka dinaikkan onta. Wayutafu bihim fi, fil asyair wal qabair. Lalu dikelilingkan di tengah-tengah kabilah. Kita eh, dikelilingkan di kabilah-kabilah. Wa yuqal dan dikatakan kepada mereka ini hada jazaun man tarakal kitab wa sunnah wa khada fil kalam. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mengambil kalam, mengambil ilmu kalam. Ini termasuk di antara perkataan Imam Syafi'i bagaimana kerasnya dengan bid'ah dan dengan ahlul bidah. Demikian pula perkataan-perkataan yang semisal yang sangat banyak. bila apa itu bid'ah? Diterangkan para ulama, di antaranya seperti perkataan al-imam Syatibi, rahimallah ta'ala. Beliau di antaranya mengatakan bahwa bid'ah tariqatun fid din tudahi syar'iyyah yuqsadu bi suluki 'alaiha at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu 'alaihi at-ta'abbud al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bid'ah adalah Tari Tarikotun Fidin, jalan agama. Sehingga definisi ini mengeluarkan semua yang bukan perkara agama maka bukan bid'ah yang tercela. Antum lihat banyak orang yang mereka dalam melecehkan pembicaraan bid'ah itu dengan mengambil contoh-contoh dunia. Contoh umpamanya Bapak-bapak, ibu-ibu Kipas angin Zaman Nabi Sampun onten dereng Dereng Oh berarti kipas angin beta, Kipas angin dibuak mawon Bapak-bapak, ibu-ibu Listrik zaman kanjeng Nabi Bid'ah nopo Sampun onten nopo dereng Dereng Oh berarti listrik bid'ah Maka besok supaya nggak pakai listrik ini namanya hanya asal ngawur di dalam bicara tentang masalah bid'ah. Para ulama katakan tari koton fiddin. Bid'ah itu adalah jalan agama yang bukan perkara agama, maka hal-hal yang baru bukan bid'ah yang tercela. Listrik, kipas angin, internet, pesawat, atau yang semisalnya yang merupakan bagian perkembangan teknologi, maka ini bukan beda. Bukan beda yang tercela. Beda yang tercela yang berkaitan dengan agama. Ritual agama. Muhtaro'atun. Perkara itu diadadakan. Artinya sama sekali tidak ada dalilnya dalam agama. Nasan wa isyaratan. Baik secara nas maupun isyarat, nggak ada dalilnya dalam agama. Sehingga perkara baru yang mereka dia yang memang diadakan. Tudah syariah yang menyerupai syariat. Bid'ah diadakan oleh manusia lalu dilazimkan sebagaimana syariat. Orang kalau tidak menegakkan syariat, tidak melaksanakan syariat dicela. Dicela. Sebagaimana orang tidak melaksanakan bid'ah dicela. Maka bid'ah ini menyerupai syariat. Kemudian yuksadu bisuluk eh, bisuluki alaiha dan tujuan diadakannya bid'ah diantaranya adalah al-mubalaghah dalam rangka berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat yang punya keinginan-keinginan yang menyelisih syariat langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Ana usalli walam arqut." saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Anasumu wal uftir. Saya akan puasa terus menerus dan tidak berbuka. Wala tasawajun nisa. Aku tidak akan menikahi wanita. Ini semuanya mubalaghah. Ini semuanya sikap berlebih-lebihan. Yang mereka tujuannya untuk takarub kepada Allah dan memperbanyak pahala. Akan tapi ini perkara yang menyelisih syariat. Maka Nabi ingatkan, antumuladina kulutum kada wa kada. Kamukah yang mengatakan demikian dan demikian? Maka kata Nabi, wallahi anal aksakum lilla lillah wa lah. Saya orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Taala. Walakin usali wa arqut wa ofir, uftir wa tasawwajun nisa wa man raghiban sunati falaysa minni. Saya orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi saya juga sholat malam dan tidur. Saya juga puasa dan berbuka. Saya juga menikahi para wanita. Barang siapa yang dia membenci sunahku, maka dia bukan golonganku. Ikhwatibillah, ini adalah definisi yang bid'ah seperti yang dikatakan oleh para a'immah atau para, para ulama. Kemudian di antara sisi tercelanya bid'ah ikhwanillah yang pertama Allah Subhanahu wa taala menamai mereka dengan ahlu zaikh Orang-orang yang memang hatinya ada bakat penyimpangan. Ahlus zaikh dan para ulama mengatakan ahlul hawa. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Adapun orang yang mereka artinya ada zaigh, ada bakat penyimpangan, dia ada ya ini penyimpang penyakit penyimpangan dalam hatinya. Fayat Tabiuna, mata minhu. Dia akan bermain-main dengan ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang gamblang, yang jelas, yang maknanya tidak bisa ditarik ke sana kemari. Ayat mutasyabihat, ayat yang multi makna bisa ditarik ke sana kemari. Kaidahnya ketika menjumpai ayat mutasyabihat harusnya dikembalikan kepada yang muhkamat. Tapi ahlul ahlul zaik, ahlul bidah mereka tinggalkan yang muhkamat lalu mereka bermain dengan ayat mutasyabihat agar bisa tali ulur untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ahlul bidah ini nama lainnya ahlul ahwa. Beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti nas-nas yang sungguhnya diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara si tercelanya bid'ah khotibillah, mereka adalah ahlul furqah. Ahlul furqah. Orang-orang yang membuat perpecahan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyerukan kita untuk bersatu, bersatu dengan cara bagaimana tamasuk bihablillah wa tasimu bihablillah wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu dengan itiba dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah cara untuk menjadikan mereka terikat dengan satu ikatan dengan jalan atau dengan ajaran yang diajarkan Nabi. Lalu Allah katakan, "Wala tattabi'u subul." Jangan kalian ikuti as-subul. As-subul Kata Imam Mujahid, al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Oleh karena itulah Allah tegaskan wala tatabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan karena akan memecah belah kalian, mencerai-berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang memunculkan bid'ah akan terpecah, membuat kelompok tersendiri. Jadilah kemudian umat ini berkelompok-kelompok sesuai dengan orang-orang yang mereka menelorkan pemikiran-pemikiran bid'ah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut ahlu tafarruq, al-bida wa syubhat. Orang-orang yang mereka serupa dengan orang-orang musyrikin. Yang hobinya memang berpecah belah. Orang-orang musyrikin Tuhan mereka banyak. Sesembahan mereka banyak. Sebagaimana al-bida mereka pengekor ahwa. Pengekor hawa nafsu. Ahwa bukan yang satu. Tapi ahwa yaitu hawa nafsu yang banyak. Maka pengikut hawa nafsu pasti mereka akan berpecah belah. Ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa. Para, pengikut pengikar hawa nafsu. Sehingga mereka berpecah belah menjadi sekian banyak. Ini firqah. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraku dinahum. Wa kanu syiaan. Kullu hisbin bima farihun. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik. Ya ini orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Dan mereka bergolong-golong. Setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Bukan berbangga dengan Islam. Bukan berbangga dengan sunnah bukan berbangga dengan apa yang diwariskan Nabi dan para sahabat, tapi berbangga dengan bid'ah mereka masing-masing. Jahmiyah berbangga dengan pemikirannya, Mu'tazilah berbangga dengan pemikirannya, Sufiyah juga demikian, Rafidah dan semua firqah-firqah yang ada, mereka berbangga dengan pemikiran masing-masing dan mereka tidak ada sikap taslim terhadap nas yang datang dari Allah maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan billah, di antara celaan yang datang dalam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di antaranya mengatakan bahwa ahlul bidah mereka akan memikul semua dosanya orang yang sesat melalui dia. Dengan tanpa mengurangi dosa orang-orang yang sesat. Manda'a ilal huda. Kana lau minal ajri misru min misru ujurin tabi'ahu Barang siapa yang dia menyuruh kepada petunjuk, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti hidayah yang diajarkan. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Ini kalau kita menyerup pada petunjuk. Anda akan panen pahala sebanyak pahalanya orang yang mendapatkan hidayah melalui Anda tanpa mengurangi pahala mereka. Ini kalau Anda menyebarkan hidayah, menyebarkan al-haq. Adapun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu athamin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an adapun orang yang mereka menyuruh kepada kesesatan baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti kesesatan dia tanpa mengurangi sedikit pun dosanya orang yang sesat atau yang mereka sesatkan. Kemudian di antara pula yang Nabi ingatkan berkaitan dengan al bidah. Nabi katakan mereka termasuk di antara du'atun ala abwabi jahannam. Pertanyaan yang diajukan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah mewakili kita menanyakan perjalanan kaum muslimin bahwa Kata Udzaifah, "Ya Rasulullah, inna kuna fi jahiliyatin wa syarrin." Kami dulu ya Rasulullah berada dalam jahiliyah dan keburukan. Faja'anallah bihadal khair. Kemudian datang kebaikan yang kau bawa ini. Fahal ba'da hadal khair min syar? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan ya Rasulullah? Kata Nabi Na'am. Iya. Kemudian kata Udaifah lagi, "Fahal ba'da dzalika min khair? Apakah setelah datangnya keburukan datang kebaikan lagi? Nam, wa fi dakhonun. Iya, tapi ada kekeruhan yang mencampurinya. Wa madakhanuhu. Apa itu kekeruhannya Rasulullah sallam? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Ya ini adanya satu kaum yang mereka bersunnah bukan dengan sunnahku dan mereka berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Mereka muslimin tapi bukan menghidupkan sunnah Nabi. Mereka muslimin tapi mereka tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Ada nggak ikhwan? Sangat banyak. Baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, apalagi dalam hal politik, apalagi dalam hal ekonomi, apalagi dalam hal pergaulan harian. Mereka muslimin tapi tidak bersunah dengan sunnah nabinya. Mereka muslimin tapi tidak berpetunjuk dengan petunjuk nabinya. Kemudian fahal ba'da dzalikal khair min syar. Apakah setelah datangnya kebaikan yang bercampur kekeruan seperti itu? Akan datang keburukan ya Rasulullah? Naam. Du'atun ala abwabi bijanam yaitu adanya dai-dai yang mereka berdiri di pintu-pintu jahanam. Man ajabahum ilaihim qadafuhu fiha. Barang siapa mereka mengikuti dai-dai jahanam, menyambut seruan dai-dai jahanam, maka mereka akan dilemparkan yakni ke dalam jahanam. Kemudian di antara pula yang kata Nabi katakan berkaitan dengan akan munculnya para imam-imam alul bid'ah seperti ini datang dari hadis yang dibawakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yaqunu fi akhir zaman tajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith bimalam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum la yudil la yadillunakum wala yaftinunakum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Nabi katakan akan ada di akhir zaman dajjalun, para dajjal, para penipu, kadzabun, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadith bimalan tasma' antum wala abaukum. Dia akan mendatangkan perkataan-perkataan, membawakan riwayat-riwayat yang tidak pernah kamu dengar dan bapak-bapak kamu dengar Artinya tidak pernah kamu dengar dari Nabi, dari para sahabat, membawakan perkara-perkara yang baru. Kata Nabi, fa'iyakum wa hati-hati kalian. Jauhkan diri kalian dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan memfitnah kalian. Ya ini merusak agama kalian. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang semisal seperti ini di zaman kita seperti yang Nabi katakan kepada kita semuanya. Ikhwanibillah, sehingga di antara tercelanya bid'ah bahwa syariat ini sesungguhnya telah mencukupi kita semuanya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dengan akal kita tidak bisa kita menentukan masalah secara keseluruhan. Masalah yang hakiki, kebaikan yang hakiki, hanya akan bisa kita dapatkan dengan wahyu. Maka Allah ajarkan kebaikan-kebaikan dengan wahyu dan kita diperintahkan itiba. Adapun akal kita secara mandiri, akal kita secara lepas tidak akan bisa mengetahui hakikat kebaikan. Apalagi segala kebaikan yang akan mengantarkan kita yakni baik di hari setelah kematian kita. Semua perkara akhirat blank. Kita tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan menjadikan baik yang kita di kampung akhirat. Ini hanya kita akan kita ketahui dengan cara mendapatkan atau mendengarkan apa yang Allah wahyukan pada kita. Karena perkara akhirat semuanya buta, nggak ada yang mengetahuinya. Maka tertolaknya bid'ah karena bid'ah seakan dia mengajarkan kebaikan yang tidak diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi Yang kedua, di antara tercela bid'ah pula adalah bid'ah dia menentang syariat Allah taala. Menentang syariat Allah taala. Syariat telah menegaskan sempurna Sedangkan bid'ah dia mengatakan seakan-akan syariat belum sempurna. Syariat perlu ditambah dengan apa yang dia datangkan. Kemudian termasuk tercelanya bid'ah bahwa bid'ah termasuk memasukkan pelakunya kepada alul ahwa. Allah katakan, "Fa illam yastajibulak." Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah SAW, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga orang apabila dia tidak istislam, tidak ada sikap taslim kepada nas kepada wahyu. Hakikatnya dia adalah mengikuti kepada hawa nafsu. Fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian demikianlah tercelanya bid'ah, ahlul bid'ah seakan dia mendudukkan dirinya adalah syari, pembuat syariat yang berhak untuk menentukan syariat. Dan dan seperti ini termasuk di antara bentuk kesyirikan yang Allah ingatkan. Amlahum syara'ula amlahum syuraka syara'ulau minad din malam ya dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang para sekutu itu membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka para ulama sangat keras dengan bid'ah ini karena dalam rangka menjaga kemurnian Islam. Dalam rangka untuk menjaga keindahan Islam. Rusaknya Islam dan tercoranya wajah keindahan Islam itu karena bid'ah-bid'ah yang ada. Bid'ah yang ada bid'ah ifrat maupun bid'ah tafrid. Bid'ah hulu maupun bid'ah yakni pelecehan agama. Lihatlah ketika orang memunculkan sikap hulu dalam agama maka akan nampak agama ini sangar. Agama ini kejam. Agama ini penumpah darah. Agama ini pembunuh sehingga menampakkan wajah Islam yang menakutkan. Ini yang pernah ditampakkan oleh Khawarij di zaman kehidupan para sahabat Nabi. Rasulullah alaihi jami'an. Dan Neo Khawarij di zaman setelahnya. Khawarij gaya baru juga menampakkan wajah-wajah yang menunjukkan Islam nampak sangat sangar, sangat brutal, kemudian penumpah darah, pembunuh, pembantai, dan semisalnya. Sebaliknya, demikian pula bid'ah tafril, bid'ah perecehan terhadap Islam, yang seakan mereka tidak peduli dengan Islam, yang seakan Islam tidak layak untuk disakralkan, yang telah sempurna, sehingga mereka dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan segala ungkapannya, membuat bid'ah-bid'ah baru dalam agama ini. Sehingga Islam nampak tidak ada harganya sama sekali. Islam tidak ada kewibawanya sama sekali. Ewanibillah, di antara sebab bermunculannya beda-beda di tengah-tengah kaum muslimin. Para ulama di antara menyebutkan yang pertama secara ringkas, yaitu karena kebodohan mereka. Dari kebodohan ini muncul segala keburukan. Maka kata Al-Imam Ibn Al Qayyim yang sering kita ulang, beliau mengatakan al jahlu aslu kulli fasadin. Kebodohan ini adalah akar segala kerusakan. Segala akar segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang ada kecuali akarnya kebodohan. Bodoh terhadap Allah, dan bodoh terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Munculnya syirik, bid'ah, kufur, nifak, maksiat, Semuanya diantara karena kebodohan. Maka diantara dosa terbesar ketika Imam Ibnu membaca ayat yang terbesar adalah wa antakulu alallahi malataklamun Dosa yang paling besar adalah Anda berbicara tentang Allah, Anda bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Padahal ini yang keempat, yang tiga syirik, yang ketiga dolim, yang kedua dolim, yang pertama fahsya. Ada di atas syirik yaitu wantakulu alalai malataklamun. Kok bisa? Dosa ini lebih besar daripada syirik. Iya, kata para ulama. Karena dari sinilah lahirnya seluruh kesesatan. Sesatnya syirik, kofur, nifak, bid'ah, segala macamnya bersumber dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka ini dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua itibal hawa mengikuti hawa nafsu sehingga orang mengukur kepuasan beragama dengan hawa nafsunya. Bid'ah berdoa di kuburan. Kalau dibantah, maka dia katakan, saya marem kok doa di kuburan saya bisa nangis, saya bisa concern, saya bisa khusyuk, saya bisa dan seterusnya. Sehingga ukurannya standarnya adalah hawa nafsu dia. Adapun yang sunnah ditinggalkan. Dianggapnya tidak menimbulkan kekhusyukan dan semisalnya. Ini adalah khusyuk syaitan. Ikhwanillah, menangisnya ahlul bidah, khusyuknya ahlul bidah, itu tidak bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Tidurnya ahlu sunnah bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Yang menjadi standar di atas ilmu kebenaran atau tidak. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, kalau beribadah khusyuk sekali. Kita ketika sholat sering sekali dibuat kacau sering sekali muncul ketidakkhusyukan karena godaan syaitan. Apa kata Nabi Ikhwan? Orang Yahudi dan Nasrani ibaratnya rumah itu rumah kosong. Pencuri akan ngambil apanya? Gak ada kepentingan pencuri untuk mengambil apa yang ada pada rumah kosong. Yahudi dan Nasrani sudah sesat. Maka kekhusukan mereka layang fa' Tidak bermanfaat. Alul bidah walaupun menangis-nangis, kelihatan khusyuk lah yang fa. Dengan di atas bid'ahnya itu. Yang dinilai adalah amalan dia di atas kebenaran atau tidak. Itu pokok masalahnya di situ. Sehingga ketika seorang ulama melihat ada orang yang mereka sholat bolak-balik, Sedangkan itu salat yang terlarang. Kata ulama ini, kata ketika ulama menegur orang ini, kata orang tersebut, apa saya akan disiksa Allah dengan salat saya? Kata ulama enggak. Anda tidak akan disiksa Allah dengan salat Anda. Tapi Anda disiksa Allah karena menyelisih sunnah. Sehingga masalahnya di atas sunnah atau tidak. Mutabil hawa bisa khusyuk bisa menangis, tapi khusyuk dan menangisnya layang fa. Kalau itu dibangun di atas bid'ah-bid'ah mereka. Sufi, al-bida bisa menangis, bisa khusyuk, tapi layang fa. Karena mereka tidak di atas sunnah. Yang ketiga, sering terjadinya bid'ah-bid'ah Di antaranya karena banyaknya syubhat. Tertipu dengan berbagai macam syubhat. Banyaknya aimatul dalal yang melempar syubhat. Sehingga orang mereka banyak yang beramal dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan para imam penyesat. Akhirnya tersebar bid'ah yang sangat banyak. Bid'ah berdoa di kuburan, ziarah kubur, kemudian meminta-minta kepada al-kubur, tabaruk tabaruk. Ini diantaranya banyak syubhat yang dilontarkan oleh al-bidah sehingga banyak bid'ah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada yang bersandar kepada akal semata-mata. Bersandar semata-mata dengan akal sehingga dia bicara dengan akalnya ngerambiang panjang lebar tanpa membatasi dengan nas. Kemudian yang kelima tasub. Banyak orang mereka tertenggelam dalam bid'ah karena taksub, fanatik. Standar kebenaran kelompoknya, partainya, ormasnya, yayasannya. Kalau itu benar, di luar itu batil. Dan yang lain-lainnya, Juan. mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan melengkapi pembahasan tentang wajibnya kita menjauhi bid'ah dan alubidah. bidah dan dalam rangka untuk benar-benar memelihara kemurnian berjalan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.